acara kita semua uh, acara kesayangan kita semuanya yaitu MPH malam penuh hikmah di mana insyaallah taala ana akan membacakan kepada antum kitab Al Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa namanya walaupun cuacanya pada hari-hari ini mendung sering hujan eh, namun alhamdulillah kita masih dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya nih dari kalangan sahabat Rashid. Apa tips yang paling tepat untuk menjaga kesehatan tubuh di hari-hari seperti ini? Musim hujan, nah, e, hawanya dingin menusuk. Nah, biasanya kita dituntut untuk memiliki kekebalan kekebalan tubuh yang yang lebih dibandingkan hari-hari selainnya. Nah, tentunya jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan sering banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang Diriwayatkan oleh Alimah Muslim rahimahullahu taala kalau tidak salah ingat dari sahabat Abu Musa al Ashari, radhiyallahu taala anhu di saat itu beliau berserta rombongan beliau singgah di suatu kaum. Beliau meminta dijamu oleh kaum tersebut, ternyata kaum tersebut tidak mau menjamu Abu Musa al Ashari dan rombongannya karena Abu Musa adalah seorang muslim sedangkan penduduk kaum tersebut adalah orang-orang musyrik. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari melanjutkan perjalanannya dan tidak singgah di kampung tersebut. Namun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ternyata ketua kabilah dari kaum tersebut jatuh sakit. Jatuh sakit. Akhirnya e, berbagai cara sudah dilakukan ditempuh oleh penduduk kampung tersebut untuk mengobati ketua kabilahnya namun tetap tidak bisa. Akhirnya mereka meminta mengejar kembali rombongan Abu Musa al-Ash'ari dan meminta bantuan barangkali saja rombongan tersebut memiliki obat yang tidak dimiliki oleh penduduk kaum tersebut. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Iya, kami punya obatnya." Kemudian datang kembali ke kampung tersebut kemudian membacakan surat Al-Fatihah kepada ketua kabilah kampung tersebut dan Bismillah kita wa taala uh, ketua kabilah tadi sembuh sembuh total akhirnya apa namanya penduduk kampung tersebut e, sangat bersuka cita menjamu Abu Musa al Ashari dan rombongannya dengan jamuan yang sangat istimewa. Berita ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui bahkan apa namanya eh, Eh, mengapresiasi tindakan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dan yang saya ingat nampaknya ketua kabilah tersebut masuk Islam demikian juga seluruh penduduk kaum kampung tersebut namun lebih tepatnya wallahu alam bisa mungkin nanti anda bisa merujuk dalam sahih Muslim dalam sahih Muslim syahidnya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa ayat-ayat Al-Quran ternyata bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dari sini kita juga bisa mengambil sebuah dalil bahwa untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit, sehat, maka cara yang paling utama dan pertama kali harus kita lakukan sebelum kita menempuh cara-cara yang lainnya adalah sering-sering memperbanyak bacaan kita terhadap Al-Quran Sudah berapa ayat kita membaca Al-Quran dalam sehari Itu pertanyaan yang harus senantiasa kita ulang dalam hati kita nah, Dalam sehari kita sudah membaca berapa lembar, berapa halaman Demikian Demikian juga kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertahmid memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni azkurkum dan ingat-ingatlah berzikirlah kalian kepada aku maka aku senantiasa akan mengingat-ingat kalian akan senantiasa melindungi kalian akan senantiasa menjaga kalian demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat eh, wa idz azana rabbukum la in syakartum la azidannakum dan ingatlah tatkala Rabb kalian telah memaklumkan kepada kalian Nah, la in syakartum apabila kalian mau bersyukur kepadaku dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan amalan-amalan soleh, la azidannakum maka akan aku tambah kenikmatanku untuk kalian. Salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat as nikmat kesehatan. Sehingga barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan kesehatan untuk dia. Nah, akan Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi orang orang tersebut. Nah, sahabat Rasul rahimani wa rahimakumullah, e, pembahasan kita atau bacaan kita terhadap kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Terakhir kita sampai pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, istri beliau Sarah Demikian juga saat masuk pada sebuah negeri diriwayatkan disebutkan oleh beliau negeri Mesir di mana saat itu negeri Mesir dikuasai oleh atau dipimpin oleh seorang raja yang bengis, kejam, diktator nah, melakukan apa saja sekendak hatinya sekendak hatinya nah ringkas cerita apa namanya eh, sang raja ingin menikahi Sarah Kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Sarah dapat berhasil meloloskan diri selamat dari dari raja tersebut bahkan raja tersebut akhirnya memberikan hadiah kepada Sarah e, seorang budak bernama Hajar bernama Hajar. Nah, <clears throat> kemudian kita lanjutkan Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membuat bab zikru maulidi Ismail alaihi salatu wassalam min Hajar bab kisah tentang kelahiran Nabi Ibro, eh, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dari ibu beliau yang bernama Hajar. Nah, qala rahimahullahu taala qala ahlul kitab. Para ahlul kitab Nasrani dan Yahudi mengatakan jadi Al-Imam Ibnu Katsir dalam bab ini beliau menukilkan eh, kisah dari ahlul kitab di mana kisah yang dibawakan oleh ahlul kitab e, dalam Islam dikenal dengan penyebutan Israiliyat Israiliyat nah bagaimana sikap kita seorang muslim berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat nah tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kisah-kisah Israiliyat itu terbagi menjadi tiga ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya di awal pembahasan atau di awal kita membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah namun tidak mengapa kita ulangi sekali lagi. Nah, kisah-kisah Israiliyat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kisah-kisah Israiliyat yang dibenarkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang dibenarkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sikap kita terhadap kitab eh, terhadap kisah Israiliyat tersebut, jenis ini, jenis yang pertama ini adalah kita meyakini tentang kebenaran kisah tersebut. Kita yakin seyakin-yakinnya kita beriman dengan keimanan yang sangat kuat bahwa kisah tersebut benar adanya, bukan sebuah rekaan, bukan sebuah cerita fiktif, bukan cerita fiktif. Jenis kisah Israiliyat yang kedua adalah kisah Israiliyat yang didustakan oleh Alkitab maupun As-Sunnah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, sikap kita sebagai seorang muslim adalah kita meyakini dengan siyakin-yakinnya bahwa berita tersebut, kisah tersebut adalah dusta, tidak pernah terjadi, rekayasa belaka, fiktif, tidak benar adanya. Nah, kemudian kisah Israeliat yang jenis ketiga kisah lihat yang jenis yang ketiga di mana Alkitab dan As-Sunnah tidak membenarkannya tidak pula mendustakannya tidak membenarkannya tidak pula mendustakannya apa sikap kita sebagai seorang muslim nah sikap kita sebagai seorang muslim sebagaimana bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la tusaddiqu wa la tukadzibu Jangan kalian mempercayai kisah tersebut, jangan pula kalian mendustakan kisah tersebut. Jadi kita sekedar membaca, namun kebenarannya Allahu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam, apakah itu benar ataukah dusta? Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita baca, apa yang akan dibaca dari nukilan Ibnu Katsir rahimahullahu taala di mana beliau menukilkan kisah ini dari ahlul kitab, ini nampaknya termasuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga sehingga kita hanya sekedar membaca tidak meyakini benarnya kisah tersebut, tidak pula meyakini kedustaan kisah tersebut. Nah, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Nah, qala rahimahullah qala ahlul kitab. Para ahli kitab mengatakan, "Inna Ibrahim alaihi salam sa'alallaha dzurriyyatan thayyibah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memohon, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kalau penggalan ini kisah eh, atau apa namanya nukilan penggalan ini yang dibawakan oleh ahlul kitab ini dibenarkan oleh Al-Qur'an, dibenarkan oleh Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seringkali Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah eh, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah Rabbi habli miladunka ladunka dzurriyyatan Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang baik. Jadi penggalan ini kita yakin akan benarnya e, nukilan dari ahlul kitab ini. Kenapa? Karena Al-Qur'an membenarkannya. Qala rahimahullah wa anna Allah basyarahu bidzalik dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bahwa beliau nanti akan mendapatkan keturunan yang baik. Wa annahu lamma kana li Ibrahim bi biladi Baitil Maqdis ashru sinin. Kemudian beliau perinci kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meminta keturunan yang baik. Wa annahu dan bahwasanya beliau Nabi Ibrahim lama kana li Ibrahim bi bila di Baitil Maqdis asyru sinin. Saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah tinggal menetap di Baitul Maqdis selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, kisah ini tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an tidak pula didustakan dalam Al-Quran maupun hadis sehingga kita hanya sekedar membacanya saja sekedar membacanya saja. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tinggal menetap di kota Baitul Maqdis selama 10 tahun. Qalat Sarah li Ibrahim alaihi salam, berkata Sarah istri beliau kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam, "Innar Rabba qad ahramanil walad." sesungguhnya Rob kita, Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menentukan bahwa aku seorang yang mandul, tidak bisa memiliki anak, kata Sarah ketika itu. Fadkhul ala amati hadih. Maka Ibrahim suamiku menikahlah engkau dengan dengan budakku ini yaitu Hajar la'allallaha yarzuquna minha walada barangkali saja semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan putra kepada kita melalui jalan melalui jalan budakku tadi. Jadi eh, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita seorang anak melalui jalan melalui sebab budakku tadi. Falamma wahabat halahu dakhala biha Ibrahim alaihi salam. Kemudian Sarah alaiha assalam memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam berupa berupa Hajar, berupa budak beliau. Jadi beliau menghadiahkan budak beliau Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membebaskan Hajar dan menikahi Hajar alaihi alaiha assalam. Fahina dakhala biha hamalat minhu dan benar saja akhirnya setelah dinikahi maka Hajar alaiha assalam me mengandung putra beliau, mengandung se, se seorang janin atau sebuah janin. Nah, Olu, nah mereka ahlul kitab mengatakan kata Ibnu Katsir, menurut menurut kisahnya ahlul kitab, Falamma hamalat irtafa'at nafsuha. Maka sangat disayangkan saat Hajar mulai mengandung sebuah janin, dia merasa bangga diri, merasa sombong, wa 'ala sayyidatiha. Dan Hajar merasa lebih tinggi ketimbang Saroh, bekas majikannya. Dia merasa sombong, merasa lebih tinggi. Nah, tapi sekali lagi ini kisahnya ahlul kitab, kisahnya ahlu alkitab. Fagharat min Sarah. Maka Sarah melihat Hajar merasa sok, merasa sombong, merasa tinggi, Sarah merasa cemburu, rorot min Sarah, fasyakat dalika ila Ibrahim. Kemudian Sarah mengadukan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Faqala laha, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada Sarah, "If'ali biha ma syi'ti." Terserah kamu apakan dia. Mau kamu bunuh terserah, mau di ya terserah kamu apakan dia. Nah. Fakhafat Hajar. Maka Hajar pun takut, khawatir mau dibunuh, mau diapakan lah. Ya kan? Faharabat, maka kemudian Hajar lari, kabur. zalat inda ainin hunaka. Maka sampailah Hajar ketika itu di sebuah mata air. Faqala laha malakun min minal malaikah maka tatkala Hajar sedang beristirahat di mata air tersebut datanglah seorang malaikat dan berkata kepada Hajar, "La takhafi fa innallaha ja'ilun min hadzal ghulam alladhi hamalti khairan." Duhai Hajar, kamu jangan takut, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan calon janinmu ini tadi nih calon anakmu ini dalam perutmu yang dalam yang sedang engkau kandung nah, seseorang yang sangat baik khairan, seseorang yang sangat baik. Wa amaraha birruju' Kemudian malak malaikat tadi memerintahkan Hajar untuk kembali menemui Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam beserta Sarah. Tentunya juga meminta maaf kepada keduanya. Wa basyaraha dan malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Hajar annaha satalidu ibnan bahwa janin tersebut nanti akan apa namanya akan lahir seorang anak jadi persalinannya sukses berhasil nah, dengan selamat tidak keguguran dan tidak yang lainnya wa Samihi Ismail dan malaikat akan berikan kabar gembira kepada Hajar bahwa nanti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam akan memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama Ismail wa yakunu wahsyan nas dan disebutkan dalam kisah ahlul kitab bahwa apa namanya anak tersebut nantinya akan menjadi penyelamat manusia yaduhu adal kul di mana tangan anak tersebut berada atau menguasai tangan-tangan setiap orang, setiap manusia. Maksudnya anak tadi akan menjadi pemimpin seluruh manusia. Wayadul kulli bihi dan seluruh tangan manusia nanti akan memperkuat memperkuat tangan Nabi Ismail alaihi eh, tangan anak tersebut, tangan anak tersebut. Maksudnya nanti seluruh manusia akan membela dan menolong anak tersebut. Wa yamliku jami'a biladi ikhwatihi. Kemudian para malaikat memberikan kabar gembira kepada kepada Hajar alaiha assalam bahwa nanti anak tersebut akan berhasil menguasai memimpin seluruh negeri yang dikuasai oleh saudara-saudaranya. fasyakaratillahu azza wa jalla ala dhalik. Maka Hajar mendengar kabar gembira dari para malaikat, para malaikat. Hajar alaiha assalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan taklik, memberikan sebuah catatan, wa hadhil bisyaratu kabar gembira ini innama intabaqat ala waladihi Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alaih sesungguhnya kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Hajar itu yang paling pas bukan untuk Ismail justru yang paling pas kabar gembira tersebut ditujukan diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ismail alaihi assalatu wasallam. Fa innahu allazi sadat bihil Arab karena dengan sebab beliau, dengan sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab yang notabennya adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail nanti akan disebut sebagai orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab dengan sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadi mulia. Wa malakat jami'al biladi ghorban wa syarqan. Dan demikian juga dengan sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Arab nanti akan memimpin seluruh negeri baik di barat maupun di timur. Wa ataha Allahu minal ilmin nafi' wal amali salih ma lam yu'ti ummatan minal umami qablahum. Demikian juga dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengadugrahi, menganuriak, menganu menganu menganuri memberikan karunia memberikan karunia nah, kepada orang-orang Arab berupa ilmu nafi' dan al-amalus soleh jadi orang-orang Arab terkenal apa namanya eh, lahir dari kalangan orang-orang Arab para ulama Nah, para ulama banyak sekali para ulama yang terlahir dari bangsa Arab. Tentunya yang para ulama mereka memiliki ilmu nafi' Demikian juga mereka sering beramal dengan amalun soleh. Malam yu'ti ummatan minal umami qablahum. Di mana dua nikmat tersebut, al ilmun nafi' wal amalu soleh, jarang diberikan kepada umat selain bangsa Arab. Selain bangsa Arab. Wa madzaka dan nikmat tersebut, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut illa tidaklah didapat kecuali dengan sebab bisyarafi rasuliha ala sairir rusuli. Nah, dengan sebab kemuliaan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh para rasul wa barakati risalatihi demikian juga kenikmatan tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang Arab demikian juga orang-orang Islam tentunya jadi yang dimaksud dengan orang-orang Arab di sini adalah orang-orang Islam umat Islam nah, jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam itu salah satu sebabnya juga disebabkan barokah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa yumni bisyaratihi wa kamalihi ma jaa bih demikian juga kenikmatan yang dirasakan oleh umat Islam itu benar-benar disebabkan karena sempurnanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan nukilan beliau dari ahlul kitab. Walamma raja'at Hajar wada'at Ismaila alaihi salam. Maka tatkala Hajar alaiha assalam telah kembali kepada Nabi Ibrahim, demikian juga telah kembali kepada Sarah, telah meminta maaf kepada keduanya, wada'at Ismail alaihi salam maka beliau Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihi assalam. Olu mereka ahlul kitab mengatakan waladathu wali Ibrahim minal umuri sittun wa samanuna sanah. Saat Nabi Ismail alaihi salam lahir, umur Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu beliau berumur 86 tahun. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala Maha me meng meng menghendaki segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu hal, maka faktor-faktor yang menurut kita tidak masuk akal bisa tetap terjadi, tetap bisa terjadi. Nah, mungkin menurut perhitungan manusia, umur 86 tahun orang itu sudah apa namanya? kalau wanita itu mungkin sudah menopause kalau seorang wanita kalau seorang laki-laki mungkin sudah nggak punya nafsu sudah nggak punya sudah nggak punya apa namanya keinginan hasrat untuk untuk me, apa namanya untuk uh, ya gitulah nah, <clears throat> tidak memiliki nafsu lagi tidak memiliki nafsu lagi <clears throat> Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berumur 86 tahun tentunya sekali lagi ini berdasarkan ahlul eh, apa namanya? kisah dari ahlul kitab. Nah, saat berumur 86 tahun barulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam apa namanya? Barulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mempunyai anak, mempunyai anak qabla maul qabla maulidi Ishaq bi asyarata sana. Nah, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dilahirkan 13 tahun sebelum kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalam. Qala rahimahullahu taala walamma wulida Ismail auhallahu ila Ibrahim yubashiruhu bi Ishaq min Sarah tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wasalam terlahir di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa nanti beliau juga akan mendapatkan putra, mendapatkan putra, mendapatkan anak dari istri beliau Sarah. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bahwa Sarah pun juga akan memiliki anak. Saroh nanti juga bisa mengandung seorang anak. Fakhorrolillahi sajidan. Maka tatkala mendengar kabar gembira tersebut, Saroh, eh apa? tatkala mendengar kabar gembira tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tersujud sungkur, tersungkur sujud. Nah, tersungkur sujud. Wa Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Qad istajabtu laka fi Ismail." Sungguh aku telah mengabulkan doamu dengan lahirnya Ismail. Wa baraktu alaihi dan aku telah memberkati Ismail wa kasartuhu dan nanti aku akan memperbanyak keturunan Ismail wa namaituhu jiddan kabira dan keturunannya nanti akan menjadi sangat banyak kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuladu lahu isna asyara aziman. Dari Ismail akan lahir 12 pemuka. Wa aj'aluhu ra'isan li sya'bin azim. Ke-12 pembesar tersebut akan aku jadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai tokoh untuk suatu umat yang sangat besar. Berita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam bahwa dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam akan terlahir 12 orang. Yang ke-12 orang ini nanti menjadi pemuka, menjadi pemimpin suatu umat yang sangat besar. Dan untuk penggalan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dari keturunan Nabi Ismail akan terlahir 12 pembesar. Nah, untuk penggalan ini, penggalan ini dibenarkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Sahabi Al Jalil Jabir bin Samurah di mana hadis ini tercantum dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadhihi aidan keterangan dari beliau catatan beliau wa hadhihi aidan bisyaratun bi hadhihi al-ummatil azimah. Naam, kabar gembira ini, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ini juga sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam yang sangat agung ini. Wa haula'il isna asyara aziman humul khulafa al isna asyara al mubasysyaru bihim fi hadis Abdul Malik bin Umair an Jabir bin Samurah. Nah, ke-12 pemuka, ke-12 pembesar yang disebutkan tadi, mereka itulah al khulafa yang jumlahnya 12 yang disebutkan kisahnya yang telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengatakan bersabda, Yakunusna ashara amiron. Nanti suatu saat nanti akan ada 12 pemimpin 12 pembesar, 12 pemuka, 12 imam. Summa qala kalimatun lam afhamha. Kemudian Jabir mengatakan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah kalimat yang aku tidak mendengarnya secara jelas. Fasa'altu abi maqal. Namun kemudian aku bertanya kepada ayahku apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini juga mendapat uh, juga ada sebuah faedah bahwa tentang semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu. Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Tidak mendengar, tidak jelas apa yang dia yang dia dengar. Nah, mereka langsung segera bertanya. Istilahnya kalau misalkan sekarang kita di di zaman ini mungkin saat ini yang sesuai dengan kondisi kita saat mungkin setelah taklim, setelah mengaji, mungkin ada keterangan ustadznya yang kita nggak dengar atau kurang jelas atau mungkin saat itu kita mengantuk. Nah, apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita setelah taklim, setelah mengaji, kita membuat satu halakoh saling murojaah sesama sesama ikhwan, sesama teman. Nah, seperti itu. Demikian juga Jabir bin Samurah, qala kalimatun lam afhamha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang aku tidak mendengarnya secara jelas. Fasaal tu abi makol. Kemudian aku bertanya kepada ayahku, apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ola Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kulluhum min Quraisy. Kedua belas pemimpin tersebut dari Quraisy, dari suku Quraisy. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat disebutkan la yazalu hadzal amru qaiman. Agama Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tegak. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lainnya disebutkan azizan. Senantiasa akan senantiasa agama ini Islam senantiasa mulia hatta yakuna na asyara khalifatan kulluhum min Quraisy akan senantiasa mulia sampai dipimpin oleh 12 khalifah yang seluruhnya dari suku Quraisy. Maksudnya, jadi selama umat Islam dipimpin oleh 12 khulafa ar-rasyidin, 12 pemimpin tadi, maka umat Islam akan senantiasa berjaya, umat Islam akan senantiasa mulia. Namun setelah habis masa kekuasaan 12 pemimpin tadi, maka umat Islam tidak lagi berjaya. Umat Islam tidak lagi berjaya dan itu pertanda bahwa kiamat akan telah dekat afan kiamat telah dekat nah Allah rahimahullah keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, siapa sih 12 orang tersebut, 12 pemuka tersebut? Allah rahimahullah fahaula minhum al-a'immatul arba'ah. Di antara 12 orang tersebut adalah empat khalifah empat imam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wa minhum di antara 12 imam tersebut, 12 pembesar itu juga adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa minhum ba'bu Bani Abbas dan di antara 12 pemuka tersebut adalah dari kalangan Bani Abbas. Kalangan Bani Abbas. Dan apa namanya? Hmm nantinya akan ditutup oleh kedua belas pembuka, eh, pembesar ini tadi sebagian menurut sebagian ulama menurut keterangan para ulama bahwa nanti akan ditutup oleh Al Imam Al Mahdi. Al Imam Al Mahdi di akhir zaman, di akhir zaman. Setelah setelah meninggalnya Al Imam Mahdi nah apa namanya kemudian nanti secara cepat berangsur-angsur apa namanya Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya nanti e, seluruh Al-Qur'an, seluruh tulisan Al-Qur'an akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan penduduk bumi ketika itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah saja mereka tidak kenal dan saat itulah ditegakkan hari kiamat. Nah, qala rahimahullah wa murad annahum yakunu yakununa 12 nasaqan bala buddha min wujudihim. Bukan yang dimaksud di sini 12 itu apa namanya? berurut-urutan uh, maksudnya berurut-urutan sekaligus secara langsung. Ini menggantikan ini, yang kedua menggantikan yang ketiga, yang ketiga yang yang keempat bukan. Bala buddha min wujudihim. Akan tapi yang dimaksudkan di sini itu 12 pemuka ini, 12 pembesar itu itu harus ada, pasti akan muncul walaupun berseling-seling, walaupun berseling-seling. Allah rahimahullah, walaisal muradul a'immatal isnai asyara alladhi ya'taqidu fihim ar-rafidhah. Dan bukan yang dimaksud 12 pembesar di sini, bukan yang dimaksud 12 imam di sini adalah 12 imam yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwa di sana ada 12 imam. 12 imam ini menurut mereka itu mereka itu maksum, terjaga. Tidak pernah melakukan dosa. Ya walaupun mereka melakukan dosa, itu tidak dihitung sebagai perbuatan dosa. Itu menurut keyakinan mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa 12 imam tersebut lebih mulia dibandingkan para sahabat. Mereka juga meyakini bahwa kedua belas imam tersebut adalah makhluk terbaik melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi para rasul dan para nabi. Wal Nah, tentunya mereka meyakini hal ini tanpa bukti, tanpa dalil, nah, dan bahkan para ulama telah sepakat bahwa Asy'ah ar rafidhah itu bukan bagian dari Islam bukan bagian dari Islam mereka sudah membentuk agama sendiri karena saking nyeleneh mereka saking nyelenehnya mereka terhadap uh, bertentangan dengan ajaran Islam, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, alladzina awwaluhum Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang mana menurut mereka menurut Syiah Rafidhah 12 imam tersebut itu dimulai dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa akhiruhum al-muntazir bi sirdat samarra. Dan yang terakhir, imam terakhir menurut mereka menurut orang-orang Syiah Rafidhah itu adalah yang memiliki gelar al-muntazir, al-muntazir yang katanya, kata mereka menurut keyakinan mereka sedang bersembunyi di sumur sirdat di kota Samarra di kota Samarra. Jadi menurut mereka ini imamnya ini sekarang ini sedang sembunyi di sumur. Nanti dia akan keluar tatkala apa namanya e, bumi ini benar-benar kacau balau. Bumi ini benar-benar kacau balau atau yang semakna demikianlah. Nah, keyakinan mereka, keyakinan mereka. Wahyu Muhammad bin Hasan al-Askari fima yaz'umun. Yang kata mereka Al-Muntazir itu namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, fa inna ulaika lam yakun fihim anfa' min Ali wa ibnihi Al-Hasan hina tarakal qital wa al amra li Muawiyah. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ke-12 khalifah tersebut kedua belas imam menurut mereka versinya mereka itu tidaklah lebih memberikan manfaat kecuali tidak lebih memberikan manfaat ketimbang perbuatan Ali bin Abi Thalib beserta putra beliau Al Hasan bin Ali saat Imam Ali dan Al Hasan itu menyerahkan atau tarokal tarokal qital saat meninggalkan pertempuran dan menyerahkan khalifah kepemimpinan umat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maksudnya Maksud Ibnu Katsir rahimahullah taala 12 orang 12 imam menurut versinya orang-orang Syiah mereka bukan pemimpin mereka tidak memiliki kekuasaan bahkan apa yang dilakukan oleh uh, eh, al sahabi Al-Jalil Ali bin Abi Thalib demikian juga Al-Hasan saat beliau berdua menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Perbuatan Ali bin Abi Thalib ini lebih bermanfaat ketimbang apabila 12 imam versinya mereka menjadi menjadi pemimpin, menjadi penguasa saat itu. Perbuatan Ali bin Abi Thalib dan Al Hasan yang mengalah saat itu itu lebih bermanfaat dipuji nah, bahkan menghasilkan banyak sekali maslahat banyak sekali maslahat apa maslahatnya disebutkan oleh alimat Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa akhmada naral fitnah di mana beliau berdua memadamkan api-api fitnah yang sedang membara Wasakana rohal hurub bainal muslimin di mana beliau berdua itu berhasil menenangkan suasana perang di antara kaum muslimin wal baquna min jumlatir ra'aya sedangkan yang lainnya selain Al Imam Ali dan Al Imam Hasan jadi menurut mereka mereka memiliki 12 imam versinya mereka yang pertama adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dua orang kita juga mengakui bahwa kedua-duanya adalah imam, penguasa, penguasa yang memimpin umat Islam yang sangat agung, umat Islam yang sangat agung. Namun selain kedua orang ini, yang lainnya itu cuma rakyat jelata, rakyat biasa Bagaimana mungkin rakyat biasa dikatakan sebagai pe, sebagai pemimpin? Jadi tidak maks tidak masuk e, apa namanya? tidak dimaukan di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wa amma ma ya'taqidunahu bisirdab samirra. Terlebih lagi orang yang mereka yakini sedang bersembunyi di sirdab di sumur sirdab di kota Samiro. Fadzaka hawasun firus itu cuma bayang-bayang saja, hayalan saja dalam kepala. Wahadayanun finnufus cuma apa namanya cerita-cerita fiktif, bualan-bualan dalam jiwa. La haqiqatalah al muntawar Muhammad Al-Bin Hasan menurut versinya mereka itu tuh nggak punya hakikat. La aina bukan suatu hal yang abstrak wala asar bahkan jejaknya saja tidak tidak ada jadi itu cuma hayalan saja hayalan semata jadi intinya 12 versi 12 imam versinya Syiah Rafidhah itu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah rahimahullahu taala Wal maksud maksudnya di sini anna hajara 'alaiha salam lamma wulida laha Ismail ishtaddat ghairatu sarah minha. Kata Imam Ibnu Katsir, saat Hajar alaiha salam melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, ishtaddat ghairatu sarah minha. Maka Sarah sangat cemburu kepada Hajar. Wa talabat al khalil an yughayyiba wajhaha anha. Jadi ini eh, Al-Imam Ibnu Katsir sudah tidak menukilkan ucapannya, kisahnya orang-orang ahlul kitab. Ini beliau e, menukilkan kepada kita berdasarkan dalil yang ada nanti akan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalil tersebut. Wa talabat al khalil an yughayyiba wajhaha anha. Dan Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk menghilangkan Hajar dari dari wajahnya. Tidak mau lagi melihat Hajar. Fadhahaba biha wa biwaladiha fasara bihima hatta wada'ahuma haitsu makkatal yawm Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa Hajar beserta anaknya sampai ke suatu tempat di mana kota Mekah berada saat ini. Wa yuqal dan ada yang mengisahkan bahwa inna waladaha kana idzaka radian. Saat itu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sedang menyusu. Jadi apa namanya? Uh, dalam susuan. Fadhahaba biha wa biwaladiha fasara bihima eh, apa falamma tarakahuma falamma tarakahuma hunaka wa walla dhahrahu anhuma qamat ilaihi hajar wa ta'allaqat bi thiyabihi kemudian setelah sampai di tempat tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berpaling dari mereka berdua pergi menjauh kemudian Hajar alaihi salam mengetahui Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggalkan begitu saja dirinya, Hajar pun apa namanya bergelantungan di jubahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dipakainya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, menarik-narik gondeli Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Wa qalat Nabi eh, afwan Hajar alaihi alaiha assalam senantiasa bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Ya Ibrahim, duhai kekasihku, aina tadhab? Kemana engkau akan pergi? Wa tad'una hahuna, engkau meninggalkan kami sendirian di sini. Walaisa ma'ana ma yakfina, padahal kami nggak punya apa-apa." Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? Falam yujibha. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sama sekali tidak menjawab, terus berpaling. Walaupun perasaan berat, nggak tega, tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengendapkan rasa itu semuanya dan terus pergi berjalan melangkah. Sedangkan Hajar senantiasa bergantungan di pakaian beliau. Falamma alahat alaihi wa huwa la yujibuha maka tatkala Hajar terus mendesak, terus bertanya kepada Nabi Ibrahim sedangkan Nabi Ibrahim tidak menjawab, nah, uh, Hajar alaihi salam sadar. Qalatlah kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihada Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini? Qala na'am. Barulah saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menjawab, "Iya." Jadi beliau meninggalkan Hajar salam di tempat tersebut cikal bakal kota Makkah itu bukan karena kecemburuan Saroh ternyata namun ternyata, ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam melakukan hal tersebut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat maka dengan mantap dengan keyakinan yang sangat tinggi, penuh ketawakalan, Hajar alaihi salam berkata, idzan la Allah." Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, demikianlah sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi penggalan terakhir dari nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala tersebut bukan nukilan dari ahli kitab, akan tetapi beliau mengkisahkannya berdasarkan sebuah hadis yang nanti akan kita ulangi lagi kisah ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah kita taala. Wallahu taala alam bisawab tentunya sekali lagi uh, meringkas apa yang kita baca pada malam hari ini nah, akan saya bacakan sebuah ayat yang kita insya Allah merasa cukup lah dibandingkan kita membaca kisah Israiliyat. Jadi apa yang kita baca nggak panjang, nggak panjang cuma dua ayat saja. Sampai kita baca, insyaallah cukup mencukupkan kita dari kisah-kisah Israiliyat walaupun terperinci namun tidak apa namanya e, tidak ada keterangan yang pasti dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat As-Saffat Ayat yang ke-99. Wa qala inni zahibun ila rabbi saya ila rabbi sayahdin. Dan tatkala Ibrahim alaihi salatu wasalam setelah berdakwah sekian lama kepada kaumnya di kota Babilonia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertekad dengan mengatakan dalam hatinya, "Inni zahibun ila rabbi." Sesungguh aku akan pergi menuju Robku, Sayahdin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberiku petunjuk. Setelah tiba di kota tujuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, ya Tuhan, eh, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang kelahiran seorang anak yang sangat bijaksana, sangat pintar yaitu Nabi Ismail alaihi as